وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني الله Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih uh, memberi kita kesempatan untuk dapat hadir di majelis ini dalam rangka untuk uh, mengkaji tentang hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan sebagaimana yang telah dikatakan oleh yang disinggung telah, oleh protokol tadi yaitu uh, pendidikan yang benar yang sahih merupakan pilar daripada dakwah. Masyarakat muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Pendidikan di dalam bahasa Arab namanya yaitu tarbiyah. At-tarbiyah. Dan tarbiyah merupakan salah satu pilar daripada dakwah di mana dakwah itu memiliki dua pilar at-tasfiyah wa tarbiyah yaitu uh, at-tasfiyah pembersihan membersihkan para mada'u membersihkan umat manusia dari berbagai macam kesyirikan-kesyirikan, khurafat bid'ah dan lain-lainnya. Kemudian at-tarbiyah mendidik mereka bagaimana bertauhid yang baik, bagaimana berakhlak yang baik, bagaimana beribadah yang baik sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Mufradat Al-Gharib Al-Qur'an, penulis ini mendefinisikan tentang masalah tarbiyah, pendidikan, yaitu insya usyai halan fahalan ila hadid tamam. Yaitu merawat, menjaga sesuatu menjaga sesuatu, merawat sesuatu dari satu tahap ke tahap selanjutnya oh, sampai mencapai kesempurnaan. Itu yang dikatakan tarbiyah. Kemudian Imam Al-Baydawi menyatakan dalam tafsirnya, tarbiyah adalah tablighu syai' ila kamalihi syai'an wa syai'an. Menyampaikan sesuatu kepada tek kesempurnaan derajat kesempurnaan sedikit demi sedikit. Artinya sama dengan yang pertama, yaitu mendidik, merawat ataupun uh, mentarbiah ya, sedikit demi sedikit hingga mencapai kesempurnaan. Jadi pada intinya definisi yang disebutkan Imam Bayrawi sama seperti definisi sebelumnya, yaitu merawat sesuatu, mendidik sesuatu hingga mencapai target yang telah ditentukan yaitu kesempurnaan. Oleh karena itu, berarti seorang pendidik adalah seorang yang rutin, ya secara rutin merawat, menjaga sesuatu yang dia rawat hingga mencapai hingga mencapai kesempurnaan apabila dia berupa tanaman berarti sampai menghasilkan buah. Apabila dia seorang manusia berarti hingga menjadi seorang manusia yang soleh. Itulah target daripada pendidikan dinul Islam. Ma'asyara muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Berarti ya, pendidikan ini pendidikan tarbiyah ya, memiliki makna yang luas. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allahur riba wa yurbi as-sadaqah. Wa yurbi as-sadaqah. Allah menghapuskan riba Ya, artinya mengharap, mengha, mengharamkan riba. Wayurbi sodakoh. Tetap mempertahankan wayurbi sodakoh. E, dan meralat sedekah. Oleh karena itu orang yang bersedekah itu tidak pernah hartanya berkurang. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan tidak akan pernah miskin, tidak pernah jatuh miskin orang yang bersedekah. Ma'asyirul muslimin, azan ya Allah wa iyyakum. Karena objek pendidikan yang telah sedang kita bicarakan itu adalah manusia, tentunya hasil yang kita inginkan yaitu mencapai menjadikan anak didik sebagai seorang yang soleh, sebagai seorang yang soleh. Kalau dia wanita berarti akan mendidik mereka dengan target agar dia menjadi seorang wanita yang soleh, soleha. Nah, demikian. Dan pendidikan dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan anak-anak, tidak hanya berkaitan dengan anak-anak. Orang dewasa juga tercakup dalam dunia pendidikan Islam. Bahkan yang sudah berumah tangga, bahkan yang akan meninggal pun tercakup dalam dunia pendidikan dinul Islam. Oleh karena itu, di dalam mencapai sebuah generasi yang soleh, di dalam mencapai mendapatkan wanita-wanita yang solehah, syariat Islam yang merupakan agama yang paling sempurna yang tidak pernah didapati, yang tidak akan didapati di agama-agama yang lain. Telah menuntun kita, telah menuntun kaum muslimin sejak dini sekali bagaimana cara mendapatkan generasi yang soleh. Kalau kita lihat para ikhafidzin rahimahullahu iyyakum. Dalam soal Baqarah ayat 223 Allah Subhanahu wa taala firman, hukum hartul lakum. Wanita kamu adalah ladang kamu. Coba perhatikan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wanita itu ladang. Ladang kamu. Kamu harsul lakum kum ini kembali kepada laki-laki. Wahai kaum laki-laki, wanita-wanita kalian, istri-istri kalian itu adalah ladang bagi kalian. Oleh karena itu, dalam mencari ladang, tentunya para peladang ini dia akan mencari uh, tanah yang cocok, tanah yang subur untuk meletakkan bibitnya. Karena dari sejak dini ini kita akan mendapatkan seorang generasi yang soleh kalau tidak jangan harap. Dari sejak sangat dini sekali. Allah Subhanahu wa taala menyuruh memerintahkan cari ladang-ladang yang subur untuk meletakkan bibit-bibit kalian, wahai para laki-laki. Karena bibit yang baik diletakkan di ladang yang gersak, maka bibit ini tidak akan pernah tumbuh dengan baik. Demikian juga sebaliknya. Tanah yang subur, namun bibitnya bukan bibit unggul. Bibit yang sudah terserang hama. Warang misalnya, atau walang sangit, sumbing bibitnya, diletak di tanah yang paling subur. Jangan harap akan menumbuhkan tunas yang baik. Oleh karena itu, ya, dalam mendapatkan generasi yang baik, ladangnya juga harus baik. Kemudian bibitnya juga harus unggul. Begitu. Artinya, bibit ini diproses dari seorang laki-laki yang memang soleh juga bibit dari seorang laki-laki yang soleh diletakkan di ladang yaitu seorang wanita yang solehah maka akan diharapkan menjadi tunas ataupun tumbuhan yang terbaik di mana dalam ayat disebutkan yu'jibu zurra' nabatuh di mana para pelajar sangat takjub dengan tumbuhan yang dia tanam Para petani kalau kita lihat setelah dia menanam padi dilihatnya hasil sangat hebat, melimpah ruah, takjub dia. Karena apa? Karena dari awal dia sudah mulai merawat, dicarilah bibit yang terbaik, dicari, disemailah itu namanya ladangnya, dipupuk supaya tumbuh dengan baik. Akhirnya mendapatkan hasil yang baik. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam uh, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tungkahun nisa li arba. Wanita itu dinikahi dikarenakan empat. Pertama yaitu lima liha dikarenakan hartanya. Wali hasabiha dikarenakan keturunannya. Ya dari keturunan yang terhormat begitu. Wali jamaliha dikarenakan kecantikannya. Ini yang paling banyak diminati oleh pria ini yang paling banyak. Kalau pokoknya kalau sudah cantik, amanlah, cocoklah sudah. Oleh jamaliha. Kemudian, walidiniha. Dikarenakan agamanya. Sekarang kalau karena agamanya ini masih miring orang melihatnya. Nah, soleh sekali Pak Ustadz kalau hitam, Pak. Masyarakat muslimin rahimunallah wa iyyakum. Karena Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh, memerintahkan pilihan yang terbaik. Pilihan yang terbaik. Apa itu? Fakfar bidatid din saribat yada. Pilih yang ada agamanya. Pilih yang konsisten dalam beragama. Kamu pasti akan beruntung, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Makanya para petani itu kalau pilih tanah nggak penting dia mau merah, mau hijau, mau kuning, yang penting subur, tidak ada hamanya. Nah demikian. Para ikhwatiddin rahimallahu wa iyyakum. Mengapa demikian? Rasulullah memberi pilihan yang terbaik karena wanita yang tidak soleha, hartanya banyak, bukan ladang yang terbaik. Wanita cantik, putih, berseri-seri, kalau tidak soleha, bukan ladang yang baik. Wanita dari hormat, dari keturunan terhormat, darahnya sampai biru misalnya, ya, kalau dia tidak soleha, bukan ladang yang baik. Ladang yang terbaik kalau punya yang empat-empat. Nah, begitu. Kalau punya yang empat-empat ini berlomba begitu nampak jarang didapati. Paling khafidin rahimallahu iyyakum. bidati din taribat yadak. Cari yang agamanya baik, cari orang yang istiqomah, wanita istiqomah, taribat yadak, kamu akan beruntung. Ini dalam rangka mencari tempat peletakan bibit. Begitu. Tempat peletakan bibit. Nah, kemudian kita juga mikir bibitnya bagaimana. Seorang laki-laki juga harus introspeksi. Bibitnya warangan, carinya yang yang subur, tanah yang subur. Kalau ditanya cari istri yang bagaimana, kalau bisa yang hafal Quran. Kalau kamu, ikhra dua baru tamat kemarin. Kan nggak relevan namanya. Oh, begitu. Dapatkan bibitmu dulu. Karena ini akan mena akan men akan namanya menumbuhkan kita memprogram akan menumbuhkan mentargetkan sebuah generasi yang soleh. Para khatibuddin rahimanallah wa iyyakum. Satu hal. Siapa saja di muka bumi ini kalau dia memiliki target yang baik, apalagi targetnya mendidik anak-anak menjadi generasi yang soleh, ada satu hal yang harus dia camkan. Ada satu makhluk yang tidak akan pernah senang dengan program ini itu adalah musuh manusia yang sangat nyata, yaitu syaitan. Jadi jangan dikira dalam rangka menumbuhkan generasi yang soleh tidak ada rintangan, tidak ada halangan. Jangan kira seperti itu. Jangan dikira sangat mudah. Tidak. Tidak mudah. Ya, tidak mudah. Karena apa? Karena memang yang namanya syaitan pasti tetap akan menghalang-halanginya. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Al-A'raf ayat 17 menceritakan tentang dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan syaitan yang saat itu ketika disuruh untuk sujud kepada Adam dia tidak mau. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengusir dia dari surga. Apa kata syaitan? Qala angdirni ila yaumi ba'atun. Kata syaitan, "Ya Allah, tangguhkan usiaku sampai hari kiamat." Oh, ngapain rupanya? Itu saja permintaan siapa Enggak banyak-banyak. Kalau kita kan mintanya, ya Allah kasihlah aku rumah, ya Allah kasihlah aku istri, ya Allah berilah aku anak begini. Kan banyak permintaan kita. Kalau siapa mintanya cuma satu. Karena apa? Karena kalau yang lain-lain diminta tidak akan ada harapan. Ya Allah, tangguhkan usiaku. Kemudian apa kata Allah? Qala innaka minal munzari. Engkau termasuk orang-orang yang ditangguhkan usianya. Enggak. Dalam firman Allah yang baik ila yaumi yub'atsun sampai hari berbangkit. Berarti iblis itu punya usia sangat panjang. Coba bayangkan, antum usianya paling tua 60, 70, 80. Begitu. Iblis sudah ribuan tahun. Sangat profesional dalam menyesatkan orang. Punya pengalaman, seabrak pengalaman. Bagaimana cara? menyesatkan seseorang. Ada aman sini aja biar Eh tiba-tiba ada yang mau mendidik manusia menjadi anak yang soleh, menciptakan generasi yang soleh. Jangan diharap setan setuju. Artinya akan akan selalu ada rintangan dan halangan. Oleh karena itu apa kata syaitan? La'natullah. Qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, aku akan sesatkan mereka dan aku akan duduk di tengah-tengah jalan yang lurus. Artinya apa? Dia akan berusaha menghalangi siapa saja yang menempuh jalan yang lurus ini. Dia usahakan untuk bisa belok. Begitu ada yang lintas, tidak di sini lewatnya. Situ jurang tuh, sana tuh, lewatnya tuh. Padahal di situ yang jurang. Aku akan duduk di tengah-tengah jalan yang lurus. Kemudian, ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ ini Aidihim aku akan datangi mereka dari depan mereka. Kemudian wa an wa min khalfihim dari belakang mereka, wa an aimanihim dari samping kiri mereka, dari samping kanan mereka, wa an syama'ilihim dari samping kiri mereka. Wala tajidu aktsarum syakirin. Engkau akan lihat tidak akan banyak orang yang bersyukur. Tidak akan banyak orang yang bersyukur. Berarti banyak yang berjatuhan tidak mampu menghadapi godaan-godaan siapa, Bisikan bisikan siapa, Bayangkan, depan nggak bisa, dia datang dari belakang. Belakang nggak bisa, dari kiri. Nggak bisa kiri, dari kanan. Berarti memang siapa dalam menghadapi manusia itu sudah siaga satu. Kita saja siaganya siaga tak berapa masih. Tidak siaga satu, mungkin 20 masih di bawahnya lagi. Setan sudah terus siaga satu. Para iya Artinya, dalam mendidik generasi yang sahih, generasi yang soleh selalu akan mendapat rintangan-rintangan serta hambatan-hambatan. Ma'asyara muslimin, rahimani Allah wa iyyakum. Oke, kita lanjutkan. Dapatlah sebuah ladang satu satu areal kurangti ladang lah kita katakan sepetak tanah yang subur dan si peladang meletakkan bibit yang yang unggul Lantas selesai masalahnya pasti akan tumbuh dengan baik? Belum. Karena apa? Karena setelah itu dia akan pasti mendapat serangan-serangan yang lainnya. Apakah wereng, apakah ulat, apa, saja yang berusaha mematikan. Kalaupun tidak bisa dimatikan, minimal dikurangi pertumbuhannya. Masyirul muslimin rahimallahu wa iyyakum. Oleh karena itu, ketika meletakkan bibit ini, juga ada doanya. Jadi Islam itu sudah memberi kita apa namanya eh, senjata-senjata uh, menghadapi syaitan yang demikian dendam dengan umat manusia. Makanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ama inna ahadakum idza ata ahlahu Adapun salah seorang kalian jika dia mendatangi istrinya, mendatangi keluarganya, mendatangi orang rumahnya, waqala kemudian mengatakan Allahumma jannibna syaitan wajan nabi syaitan marozak petana. doanya. Ketika meletakkan batu pertamanya ini, ketika meletakkan bibitnya. Supaya ketika bibit itu keluar, dia tidak terkontaminasi dengan hama-hama yang lain. Maka dia ditameni, ditamengi dengan doa. Ya Allah, jauhkan kami dari syaitan. Dan jauhkan syaitan dari apa yang telah engkau anugerahkan kepada kami. Itu dia. Coba bayangkan, bagaimana syaitan ketatnya memberi kita pelajaran bagaimana cara mendapatkan generasi yang baik. Kemudian para hafidin rahimallahu iyyakum, apa kata Rasulullah? Faruziqa waladan lam yadurruhu syaitan kalau mereka dianugerahkan seorang anak, syaitan tidak akan membahayakannya. Masyarakat muslimin, rahimani Allah wa iyyakum. Terletaklah bibit. Sudah, berkembanglah bibit itu. Dari mulai berbentuk sperma, mudghah, alakoh, mudghah. Kemudian seorang janin Islam telah memberikan hukum-hukum khusus mengenai janin yang ada di dalam kandungan Kemudian lahirlah dia. Lantas, apakah Shelton sampai di situ? Ma'asyiral muslimin rahimallahu iyyakum. Coba lihat bagaimana pertempuran Shelton dalam rangka merusak manusia. Karena dia khawatir ini nanti akan menjadi generasi yang baik. Karena kalau satu orang generasi baik, dia akan menjadi seorang seorang laki-laki yang soleh, seorang wanita yang solehah. Ini merupakan batu hambatan yang terbesar bagi Shelton. Karena dia akan menarik orang lain untuk menjadi soleh juga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh uh, oleh Imam Bukhari, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min baini Adam, ma min bani Adam mauludun illa yamasu syaitan fina yuladu." Tidak ada seorang anak lahir kecuali dijamah oleh syaitan. Gak ada. Ada di sini yang gak dijamah syaitan waktu lahir. Tunjuk tangan. Gak ada yang ngaku kan? Itu yang aku dijamah syaitan dia. Ya. Tidak ada kata Rasulullah hadis riwayat Imam Bukhari. Tidak ada seorang anak pun yang lahir kecuali dia dijamah syaitan. Fayastahillah sarihan. Oleh karena itu dia berteriak menangis. Kan nggak ada anak lahir begitu lahir Nggak ada kan? Semuanya menangis. Dikarenakan apa? Dikarenakan jamahan syaitan. Dendam kali syaitan ini masalahnya. Sangat dendam. Dia nggak, dia nggak tunggu-tunggu. Kasihan, masih satu hari umurnya nanti aja, udah sebulan kita gangguin. Enggak, para yang kecil. Ya demikian. Begitu lahir, langsung diganggu oleh syaitan. Jangan dikira main-main siapa? Kita aja main-main. Akhirnya menangislah anak ini. Kemudian apa kata Rasulullah? Ghairu Maryam wa ibnuha. Kecuali Maryam dan anaknya. Yaitu Isa bin Maryam. Suma yaqulu Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah berkata, Wa inni u'idhuha wa duriyataha minasyaitan rajim. Ini doanya Maryam. Doanya Maryam. Uh, doanya umminya Maryam. Ya, doanya umi Maryam. Ketika lahir Nabi Isa, dia melahirkan Nabi Isa, ya Allah sungguhnya aku meminta perlindungan darimu, ya, agar menjaga anak ini dan keturunannya dari syaitan. Para hafidin rahimahullah wa iyyakum. Begitulah ya, begitulah kronologis seorang anak manusia dan pergolakannya dengan syaitan. Lantas setelah dilahir barulah muncul yang namanya pendidikan. Nah, adanya pendidikan semenjak bayi, kemudian seterusnya, seterusnya, dan seterusnya. Perlu kita ketahui dalam masalah pendidikan ini, sebenarnya tugas siapa? Tugas siapa sebenarnya pendidikan ini? Mendidik anak itu sebenarnya tugas siapa? Berapa orang, berapa banyak kaum muslimin dia mengira kalau anaknya sudah masukkan sekolah, Selesailah urusannya berarti anak ini harapannya akan menjadi seorang anak yang soleha. Berguna bagi nusa dan bangsa. Yang lebih ironi lagi dimasukkan ke pondok. Ya, ditengoknya anaknya rewel sekali, bandel sekali. Udahlah, kawan tamat SD masuk pondok. Nah, akhirnya pondok itu tempat kumpulan anak-anak asal. Kalau anaknya yang bagus-bagus masukkan umum. Kalau sudah bandel, udah masuk pondok aja. Di pondok kan orangnya gurunya seram-seram, begitu. -seram. Kalau oh, serem-serem gurunya kan bisa ngalahkan anak yang serem juga. Masyarakat muslimin rahimahullah wa iyyakum. Ini yang salah. Akhirnya terlalu besar sekali harapan orang tua terhadap anak yang dipondokkan. Terlalu besar. Sehingga kalau anak yang nakal, ini pondoknya ini bagaimana? Dia lepas tangan dengan anaknya. Yang penting aku kasih uang setengah juta satu bulan, harus jadi anak yang soleh. Udah dia nggak mau tahu. Masya muslimin rahimahullah wa iyyakum. Jadi sebenarnya tugas siapa ini tarbiyah? Tugas utama siapa? Supaya kita tahu sebenarnya, jangan salah dalam menempatkan tugas-tugas ya, tugas-tugas pokok. Para hafidin, rahimahullah wa iyyakum. Di sini akan saya bacakan beberapa hadis yang berkaitan dengan masalah tarbiyah tanggung jawab. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dari api neraka. Di sini yang dipanggil adalah para orang tua. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Para khafidin rahimallahu iyyakum, kita menginginkan seorang anak yang soleh tentunya agar dia terlepas dari adab neraka kan itu. Kalau dia soleh kemudian dimasukkan neraka, apa untungnya? Ya, Tentunya anak kita soleh, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang masuk surga bermanfaat bagi orang tua. Mudah-mudahan dia memberi syafaat kepada orang tuanya, kan itu intinya. Ya. nggak ada yang namanya, uh, biarkanlah Allah ridho walaupun dia masukkan ke dalam neraka itu ngomong kosong. Nggak ada pernah orang Allah itu ridho kemudian masukkan ke dalam api neraka. Ma'asyiral muslimin, rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan. Ya. Ini hadisnya firman Allah Subhanahu wa taala. Di mana panggilan ditujukan kepada orang tua. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum man mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing kalian merupakan pemimpin atau kalau kita artikan secara literis pengembala, pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Masing-masing kalian akan dimintakan pertanggungjawabannya. Fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun. Seorang imam itu pengembala dan dia akan ditanyai nanti di hari akhirat. Wa rajulu ra'in ala ahli. Dan seorang laki-laki merupakan pengembala, pemimpin terhadap keluarganya. Wa huwa mas'ulun mas'ulun dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang laki-laki mas'ul terhadap pemimpin terhadap keluarganya. Keluarganya itu anak dan istri-istrinya. Kemudian wal mar'atu rawaiyatun 'ala baiti zaujiha wa hiya mas'ulatun. Seorang istri merupakan pemimpin di rumah suaminya dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya Wal abdu ra'in ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun. Dan seorang hamba merupakan pemimpin, pengembara atas harta tuannya dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul. Semua kalian itu pemimpin dan semua kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Di sini ada satu potongan hadis yaitu warajulu mas'ulun an ahli dan seorang laki-laki merupakan penanggung jawab keluarganya. Seorang laki-laki. Kalau kita kaitkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang di atas, panggilan Allah wahai orang-orang yang beriman selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Di sini dikatakan mas'ul, penanggung jawab yang bisa yang menyelamatkan keluarga dari api neraka yaitu sang suami. Kemudian para ikhwatiddin rahimallahu iyyakum. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, Imam Ahmad dan lain-lainnya dengan sanad yang sahih dari Ibnu Amrin dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis salat." Perintahkan anak kamu. Perintahkan anak kamu, bukan anak mereka. Perhatikan ya. Muru auladakum bis salat. Perintahkan anak kalian sekali lagi bukan anak mereka, bukan anak orang lain. Perintahkan anak kalian sholat. Kemudian, wahum abna sabah sini di saat mereka berusia tujuh tahun. Wadribuhum alaiha wahum abna asyara. Dan pukul dia kalau sudah berusia berusia sepuluh tahun. Ada Para fasidin rahimallahu dari tiga hadis satu ayat dan dua hadis. Jelas sekali. Tugas siapa sebenarnya tarbiyah ini? Tugas utama tarbiyah ini adalah tugas orang tua. Kita lihat hadis-hadis yang lain. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Jabir bin Samurah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Li ayyu'addiba rajulu waladahu khairum min ayatasaddaq bis Sungguh, seorang laki-laki mengajarkan anaknya bagaimana adab yang baik lebih baik dibandingkan dia bersedekah dengan satu sak, satu sok. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Manahila walidun walada min nahlit afdol min adabi fasmi." Tidak ada satu pemberian orang tua yang terbaik terhadap anaknya. Lebih baik daripada bagaimana si orang tua mendidik anaknya agar memiliki adab yang baik. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akrimu auladakum wa asinu adabahum." Muliakan anak kalian dan fokuskan akhlaknya. Tiga hadis di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil para orang tua, terutama para suami, para bapak yang memiliki anak-anak supaya memperbaiki akhlak anaknya. Hadis tiga ini, tiga hadis ini doa. Artinya para ikhwafiddin, maknanya sahih. Riwayatnya doa. Di mana? Ya, tanggung jawab tarbiyah, mendidik anak menjadi agar menjadi seorang yang soleh. Memperbaiki akhlak si anak adalah tanggung jawab yang utama bagi orang tua. Ini yang pertama. Supaya kita pahami Ya. Bahwasanya tanggung jawab terbiah itu ada pada pundak orang tua bukan pada orang lain. Karena panggilan ditujukan kepada orang tua. Perintah ditujukan kepada orang tua si anak, bukan kepada orang lain. Para hafidzin, rahimani Allah wa iyyakum. Dari sini dapatlah kita simpulkan bahwa bahwasanya pendidikan ya pendidikan si anak, akhlak si anak itu merupakan tugas orang tua. Seorang tua harus paham benar masalah ini. Supaya dia tidak menyerahkan pendidikan anaknya 100% terhadap instansi yang dia percayai. Hanya saja saya katakan tadi, ini adalah asalnya. Tanggung jawab asal adalah pendidikan kamu oleh orang tua. Mungkin ada masalah-masalah lain. Ya. Masalah-masalah lain. Mungkin orang tua bertempat tinggal di lingkungan yang tidak baik. Dia khawatir anaknya kalau hidup bersama dia akan terpengaruh dengan lingkungan yang buruk. Misalnya, ya. Sementara dia tidak sanggup memantau anaknya 24 jam, maka dia punya alternatif alternatif lain. Tapi jangan berpikir bahwasanya lepaslah tanggung jawab dia. Tidak. Ketika dia serahkan ke instansi satu pendidikan, pondok pesantren, sekolah, dan lain-lainnya, itu artinya dia menyerahkan tanggung jawab pendidikan ini tidak 100%. Dia tetap memantau bagaimana perkembangan si anak. Kalau seandainya si anak berkembang menjadi seorang anak yang tidak islami, ya, jangan salahkan pondok, Walaupun pondok juga ada salahnya, namun jangan salahkan pondok 100%. Mengapa? Karena antum bayangkan seorang guru gajinya 600 ribu, itu pun sudah potong pajak misalnya, pajak PPN 10%. Udah, untuk memperhatikan anak sekian banyak, ketika anak yang menjadi nakal, ah gimana nih guru-guru ini? Sudah digaji juga nggak becus. Jangan. Karena tanggung jawab sebenarnya ada pada kepada orang tua. Masyarakat muslimin, rahimani Allah wa iyyakum. Mari kita lihat lagi. Ya, lantas Lantas sebagaimana yang kita katakan tadi, bagaimana kalau kita melihat ternyata perkembangannya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan? Kita ingin anak kita itu soleh baik budinya, mulia akhlaknya, namun nakalnya minta ampun. Semakin masuk pondok, semakin nakal. Kan banyak ini. Saya masukkan pondok anak saya, dua bulan yang tadi pendiam, sekarang jadi laksa. Begitu. Yang tadinya kalem, sekarang jadi apa? Oh, nakalnya minta ampun. Ini gimana pondok ini? Nah, para membawa Atau sebagaimana yang sekarang kita lihat keluhan para orang tua anak sekarang ini nakal-nakal sekali nggak seperti kami dulu. Begitu. Coba kami dulu. Bagus-bagus, kalem-kalem. Tuh, kakek tuh lebih kalem lagi. Nah, begitu. Bagus akhlaknya. Anak sekarang nggak sopan. Nggak tahu bagaimana cara bersopan santun. Perhatikan. Kita masing-masing punya anak. Ketika si anak berkembang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, yang pertama sekali, jangan salahkan anak introspeksi diri sendiri. Generasi sekarang itu nakal kan dikarenakan didikan generasi sebelumnya. Kalau generasi sebelumnya itu baik, itu dikarenakan didikan keberhasilan generasi sebelumnya. Jangan langsung menyalahkan si anak. Mungkin kita yang kurang dalam mendidik anak. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak itu dilahirkan suci. Berdasarkan fitrahnya. Fa'abawahu yuhawidanihi. Kedua orang tuanya lah yang membuatnya menjadi Yahudi. Wa yunasironihi Dan membuatnya Nasrani. Wa yumajisanihi. Dan membuatnya jadi majusi. Berarti pengaruh orang tua itu sangat lekat sekali kepada si anak ma'asyara muslimin, rahimani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, di dalam mendidik anak seorang orang tua yang merupakan dua pilar ibu dan ayah harus memiliki sinergi kerja yang bagus. Mereka harus memiliki pedoman yang baik dan sepakat Jangan sampai antara ibu dan ayah tidak sepakat dalam mendidik anak. Sehingga akhirnya si istri menanam, si suami mencabut. Si istri memupuk, si suami meracuni. Atau si ayah yang merawat, si istri yang merusak. Akhirnya yang kasihan si anak. Gara-gara apa? Gara-gara tidak sepakat bagaimana cara mendidik si anak. Si ibu menyuruh anaknya supaya masuk pondok saja. Si ayah nggak usah masuk pondok itu ujung-ujungnya miskin, nggak prospek, nggak bisa cari kerja, nggak bisa bahasa Inggris. walaupun dia bisa bahasa Arab, palingnya di TKI. Begitu, nggak prospek. Kata si ayah nggak usah masuk pondok, paling cuma manjang-manjangkan jenggot aja. Ah, yang seperti ini. Jadi bagaimana? Masukkan sekolah umum, walaupun nggak ada Gak ada agama yang gak masalah. Yang rusak si Anas para ya. Tidak ada apa namanya? Tidak ada uh, kerjasama yang baik antara si ibu dan si ayah. Karena ini juga masalah pendidikan. Nah demikian. Lantas bagaimana dengan pendidikan di sekolah-sekolah, di pondok-pondok, ma'asyiral muslimin, rahimani Allah wa iyyakum. Adapun pendidikan yang ada di pondok-pondok disediakan oleh instansi tersendiri atau yayasan eh? tertentu itu mereka itu yaitu sebagai penopang, penyempurna. Ya, mereka itu dalam rangka mewujudkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Eh, Adinun nasihat. Agama itu nasihat. Kulna lima. Kami katakan, untuk siapa ya Rasulullah? Lillahi, wali rasulihi, wali billahi wali kitabihi, wali rasulihi, wali wali aimatul muslimin wa ammatihim. Nasihat untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk imam-imam kaum muslimin dan untuk seluruh umat Islam. Ya. Dan dalam rangka mewujudkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kerjasama dalam menegakkan kebenaran kerjasama dalam melaksanakan kesabaran. syarul muslimin, rahimani Allah wa iyyakum. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Amr, kala dia berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yaumin fi ba'dil fujri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari keluar dari kamarnya. Padahal kalau masjid fahida huwa bihalaqataini. ya Qur'an al-Qur'an wa yad'una Allah. Beliau keluar dan masuk masjid. Masuk masjid, beliau mendapatkan dua kelompok orang. Satu kelompok baca Quran dan berdoa. Kemudian yang satu lagi wal ukhwa wal akhiru wal ukhra yata'allamun. Yang lain sedang belajar. Fakala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullun ala khair." Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan semuanya baik. Ya, semuanya baik. Haula yaqra'una al-Qur'an wa yad'una Allah. Adapun mereka membaca Al-Qur'an dan berdoa kepada Allah, fa insya atahum, fa insya ahum. Yang berdoa bisa jadi dikabulkan, bisa juga tidak. Wahai ulayat yata'allamun, mereka sedang belajar mempelajari Al-Qur'an, yata'allamul Qur'an. Wa inni bu'istu mu'alliman, aku diutus sebagai pengajar. Aku diutus sebagai pengajar. Fajalah sama ahum dan Rasulullah SAW duduk bersama mereka. Duduk bersama mereka. Artinya bersama yang sedang mempelajari Al-Quran. Tidak duduk bersama yang membaca Al-Quran, tidak duduk bersama orang yang sedang berdoa di mana para ikhwatiddin rahimallahu wa iyyakum ya di sini Rasulullah SAW tidak mengatakan ini tidak baik namun dia memilih yang terbaik yaitu yang mempelajari Al-Qur'an sehingga beliau duduk bersama orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an hadisnya dhaif ya namun makna yang akhir kita lihat beliau sebagai muallim itu dikuatkan dalam ayat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 100 64. Eh, Laqad Allah 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan orang-orang mukmin di mana telah mengutus seorang rasul min anfusihim dari mereka yatlu 'alaihim ayati yang membacakan ayat-ayat Allah wa yuzakkihim membersihkan mereka wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah mengajarkan mereka kitab dan hikmah para mufasir mentafsirkan hikmah di sini adalah hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengajarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para kafirin, rahimahullah wa iyyakum. Oleh karena itu, pendidikan-pendidikan yang dibuat oleh uh, sekelompok orang itu sebagai penyempurna untuk membantu orang tua yang merupakan yang intinya merupakan tugas inti orang tua itu mendidik anak-anaknya. Namun pondok pesantren, sekolah-sekolah itu hanya untuk membantu orang tua. Masyaallah muslimin rahimallahu wa iyyakum. Kemudian di sini perlu saya tekankan, ya. Adanya perbedaan pendidikan agama dengan pendidikan umum. Kalau pendidikan umum itu yang penting si anak hafal dan paham, selesai. Ya. Makanya kalau dia disuruh hafal, coba hafal ini eh, kota-kota uh, yang ada di Sumatera. Sudah, Sumatera Utara, ibu kotanya Medan, Sumatera Barat, ibu kotanya Padang misalnya seterusnya. Kalau sudah hafal, bagaimana? Selesai kan? Selesai. Itulah pelajaran-pelajaran umum dia ya, hafal selesai. Hafal dan bisa menjawab ujian selesai. Berbeda dengan pendidikan agama. Ya, berbeda dengan pendidikan agama. Pendidikan agama tujuannya bukan menghafal, bukan. Pendidikan agama tujuannya intinya adalah implementasi daripada pelajaran itu sendiri, walaupun dia tidak hafal. Ini saya jelaskan kenapa? Supaya kita tidak salah kaprah dalam mendidik. Kalau ini kita tidak ketahui, maka kebanyakan kita lihat ya para guru mungkin merasa bangga anaknya hafal ini dan hafal itu. Ujiannya kontennya 10 atau istilah anak-anak selekur, Ya, sepuluh. Wah, oh, kalau sudah sepuluh anaknya hebat. Begitu. Hafalanmu berapa nak? Dua puluh juz. Walaupun nggak hafal kali, pokoknya dua puluh juz yang akhir kan begitu. Ah, bangga orang tuanya. Kenapa? Hafal dua puluh juz. Apakah ini daripada inti daripada pelajaran dinul Islam? Tidak demikian para ikhwatiddin rahimallahu wa iyyakum. Ya. Tidak sama seperti kita copy paste kalau dalam komputer copy paste begitu. Hanya sekedar memindahkan satu ilmu ke otak si anak. Dinul Islam, agama Islam tidak seperti itu pendidikannya. Para khafidin, rahimanallah wa iyyakum. Ya. Berapa banyak pendidikan itu sudah merasa sukses kalau anaknya sudah apa namanya hafal sekian atau rata-ratanya di atas 8. Sukseslah dia. Ini pendidikan dari sisi sempit. Di mana hanya sekedar mentransfer data, mentransfer, mentransfer data dari satu file ke file lain. Sudah itu saja. Tidak terwujud dalam implementasi kehidupannya. Oleh karena itu para ikhwatiddin, rahimani Allah wa iyyakum. Berapa banyak sekolah-sekolah kita lihat untuk demi untuk memindahkan data ini ke otak si anak, ke harddisknya si anak, ke memori si anak, ya itu mereka lakukan dengan cara apa saja, dari mulai cara yang paling lembut sampai yang sekasar-kasarnya. Dari mulai dengan cara yang baik, dengan cara ancam mengancam, supaya apa? Supaya si anak menerima, mentransfer data ini. Kita lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik anak-anak kaum muslimin. Karena kalau kita mendidik anak sebagaimana yang kita katakan tadi, kita lihat agama ini terasa kering. Coba perhatikanlah. Islam yang sebenarnya sejuk rahmatan lil alamin. Kok rasanya jadi kering? Tidak menikmati Islam itu sendiri. Islam yang merupakan yang kata Rasulullah ad-dinu yusrun. Agama itu mudah. Kok terasa menjadi beban? belajar, semakin tahu, semakin banyak tahu yang salah, semakin sulit. Maka berapa banyak orang yang mengatakan saya nggak usah ngaji lah, semakin banyak ngaji, semakin banyak yang tahu, semakin banyak yang salah. Kalau kita nggak ngaji, nggak pernah tahu, nggak ada yang salah. Kalau orang yang salah nggak tahu, kan nggak ada dosa. Dia pakai pendidikan praktis. Para khafidin rahimallahu iyyakum. Islam yang seharusnya terasa lebih sejuk, terasa lebih mudah. Mengapa terasa kering, terontang? Tidak sebagaimana yang dirasakan oleh para sahabat. Tidak bisa dirasakan sebagaimana yang dirasakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau oleh para ulama-ulama kita. Di mana mereka merasakan nikmat dan sejuk berada di Islam ini. Ma'asyiral muslimin, rahimanallahu wa iyyakum. Dikarenakan apa? Dikarenakan salah dalam pendidikan tadi. Pendidikan hanya sekedar copy tarif file lain, paste, sudah filenya transfer ke file yang lain. Buka folder baru, transfer, sudah selesai. Udah hafal? Coba hafal hadis arba'in nawawi. Yang pertama, hafal, selesai. Bisa ujian selesai, pintar si anak, hebat. Gimana Pak? Anak saya, oh Pak hebatlah pokoknya. Baru tiga bulan di sini sudah hafal 13 setengah juz. Itu sudah pakai standar. Ya. Kan banyak ini kita lihat. Oh, anak bapak ini memang hebat. Baru seminggu di sini sudah 10 juz, sudah sudah arba'in awi sudah selesai dia hafal. Kan itu yang banyak terlontar dari kita. Ya. Itulah yang banyak terlontar dari kita. Para fakirin, rahimallahu iyyakum. Kita lihat ya, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Apa kata ibnu Abbas? Kuntu khalfan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam data yaumin. Pada satu hari aku pernah boncengan dengan Rasulullah. Ibnu Abbas sebagai anak didik, ya, <clears throat> sebagai orang yang yang akan didik, objek yang akan ditarbiah, Rasulullah sebagai guru. Boncengan dengan guru. Ini juga harus kita ambil titik poin yang baik, ya, titik poin yang bagus yaitu adanya kedekatan antara anak didik dan guru. Makanya guru itu nggak perlu sangar. Kadang-kadang belum lagi guru belum masuk ke masih jam ini jam 9, guru masuk jam 10. Si anak jam 9 sudah takut. Sebentar lagi guru itu masuk. Takut. Apalagi dia jur, apa namanya terngiang yang terbayang-bayang jurus si guru dengan bawa tongkat atau kalau nggak bawa tongkat bawa jurus stupid. Oh, tahu? Ada di sini. Begitu. Takut. Takut dengan guru. Kalau si anak sudah takut, jelas sulit. Kalau hanya sekedar hafal saja, itu itu bisa saja dipaksa-paksakan. Ayo, ayo, apa, hafal. Bisa saja dia dipaksa-paksa. Namun kan masalahnya ini kedekatan antara si anak didik dengan si guru. Kemudian, bagaimana Rasulullah memberi sentuhan-sentuhan supaya si anak bisa memahami pelajaran. Karena ini yang penting, paham dan dia tahu sekali fungsi daripada ucapan-ucapan beliau tersebut, ilmu yang akan diberikan. Apa kata Rasulullah? Ya gulam, wahai anak. Ah, begitu. Panggilannya pun lembut. Wahai gulam, wahai anak. Kalau kita ya, wahai anakku kan begitu. Kalau kita kan guru-guru, eh, cok, ini kok. Kau tadi, ah, udah kasar sekali. Tidak memberikan contoh yang baik. Panggilannya sudah pakai kau-kau. Kau pikir ini rumah makmu ya? Dengan bahasa-bahasa yang nggak layak. Bagaimana dia bisa tersentuh dengan pelajaran yang diberikan pelajaran akhlak lagi? Hari ini kita belajar akhlak. Hei, kau gimana kau duduk itu? Dengan ucapan-ucapan yang kasar. Yang mau dipelajari, pelajaran akhlak. Bagaimana tidak? Kalau hanya sekedar menghafal, selesai masalahnya. Maka si murid akan merasakan kering Islam itu. Makanya kita lihat kalau orang tuanya sudah apa namanya orientasi ke sunnah, anak-anak itu sepertinya terpaksa lain yang memang dia tadinya mencari sendiri. Dapatlah dakwah yang baik itu. Dia pelajari dengan anak kita sendiri. Terkadang si anak merasa terpaksa. Kenapa? kurungnya sentuhan-sentuhan dari orang tua. Sentuhan-sentuhan dari guru. Perhatikan. Ya gulam, kata Rasulullah. Ini alimuka kalimat. Aku akan ajarkan kamu beberapa kalimat. Nah, ada mukatimahnya Ya. Ada mukatimahnya Makanya guru begitu masuk ke, ke ruang kelas, buka buka uh, buka halaman sekian, hafal ini, hafal ini, hafal ini. Begitu. Biar Bapak terangkan dulu ya, ini, ini, ini. Tidak memberikan motivasi terlebih dahulu. Tidak memberikan, apa namanya, uh, memunculkan ketertarikan si anak. Seperti ya, mana ini kalau Rasulullah? Ya anak, wahai gula wahai anakku. Aku akan ajarkan kamu, saya akan ajarkan kamu, bapak akan ajarkan kamu kalimat-kalimat. Itu kalimat-kalimat. Apa ya kalimat-kalimat itu? Kan penting. Uh, jadi tertarik. Apa ya yang mau diajarkan Pak Guru? Apa begitu Tertarik. Jangan begitu kita masuk si anak sudah takut. Brrr, begitu. Kadang-kadang ngumpul di, di belakang sana dia. Karena takut dengan gurunya. Nah demikian. Takut dengan guru itu, guru itu nggak harus ganteng ya. Guru nggak harus ganteng. Tinggal sikapnya saja. Bisa saja dia orangnya hitam, jenggotan, kan begitu. Namun karena dia sifatnya sikapnya bagus dekat dengan anak, itu si anak jadi senang. Bisa saja gurunya putih, handsome kan begitu, penampilan bagus, tapi sangat takut si murid. Jadi kata Rasulullah, ini alimaka kalimat. Akan aku ajarkan kamu kalimat-kalimat. Apa kalimat-kalimat? Ah, ibu Abbas bersiap-siap akan memahami apa kalimat-kalimat yang akan diajarkan Rasulullah. Sebagaimana juga hadis Rasulullah SAW tentang beliau mengajarkan pada Mu'ad. Waktu itu juga Mu'ad digonceng dengan Rasulullah. Oh, perhatikan, Rasulullah memberikan masukan ilmu di saat-saat yang sangat dekat. Sehingga ilmu ini mudah didapati oleh si anak. Dengan apa situasi yang tidak tegak. Lagi boncengan. Apa kata Rasulullah? Ya Mu'ad. Wahai Mu'ad. Kata Mu'ad. Labbaik Allah. Labbaik ya Rasulullah wa sa'dik. Ini ucapan Mu'ad. Ya Mu'ad. Wahai Mu'ad. Dipanggil lagi Rasulullah. Padahal dia sudah tahu yang pertama itu sudah dengar Mu'ad. Ya Mu'ad. labbeka ya Rasulullah sa'daika. Tiga kali dipanggil Rasulullah. Ya Mu'ad. labbeka Allah. ya Rasulullah sa'daika. Tiga kali. Untuk apa itu maksudnya? Untuk menarik perhatian si anak didik supaya dia menang nanti apa sih kok udah dipanggil sudah nyaut mati juga mati juga dipanggil lagi. Berarti ada satu yang penting. Ah, begitu. Kita lanjutkan hadis Ibnu Abbas tadi. Apa kata Rasulullah? Kelanjutan hadis daripada Ibnu Abbas tadi. Eh, fadillah yahfaduka. Nah, jagalah Allah, Allah akan menjaga. Eh, fadillah tajiduhu tujahaka. Jaga Allah, engkau akan dapati dia berada di hadapanmu. Artinya, engkau jaga syariat Allah akan membimbingmu. Allah akan membimbingmu tetap berada di atas jalan yang lurus. Ini sentuhan-sentuhan yang diberikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ida saal tafas saalillah. Kalau kamu meminta, minta kepada Allah. Begitu. Minta kepada Allah. Wa ida sa'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta tolong, minta tolong kepada Allah. Wa'lam ketahuilah innal ummah law istama'at ala ayyadurruka bi syai' la yadurruka bi syai' illa bi syai' qad kataballahu lak kalau seluruh umat ini berkumpul untuk memberimu satu manfaat, tidak akan mampu mereka lakukan kecuali apa yang telah ditakdirkan Allah kepadamu. Rasulullah ingin menanamkan bagaimana ketergantungan seorang anak kepada Allah Subhanahu wa taala menemukan sikap tujah, pemberani Ya, dengan sentuhan-sentuhan seperti itu. Tapi kita mau ala tapi sih Kalau mereka semua ini berkumpul untuk memudarkanmu, la turuka Tidak akan mampu mereka lakukan. Illa bisyai'in qad kataballahu alaika. Kecuali apa yang telah takdirkan Allah kepadamu. Diberi sentuhan-sentuhan si anak supaya paham. Jadi bukan nak hafal, diartikan, sudah selesai, dah besok apa, besok ujian ya. Sudah, sudah apa? Selesai, sukses. RPP, RPP. RPP tanggal ini selesai. Si anak sudah hafal. Tidak itu tujuannya dalam pendidikan Islam. Si anak membutuhkan sentuhan-sentuhan. Membutuhkan pengertian sehingga dia menikmati, merasakan keindahan Islam itu sendiri. Islam itu merupakan agama yang ketergantungan seorang dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak tergantung pada orang lain sehingga menumbuhkan sebuah seorang pemuda yang pemberani begitu. Coba hanya disuruh hafal. Udah hafal dia, tetap saja penakut. Ya, bagaimana, bagaimana dia penakut? Lewat dari belakang rumah, takut. Kenapa? Orang di rumah dia akan televisi. Suruh nonton sinetron yang yang yang ah, hantu-hantu itu. Takut dia. Tapi dia sudah hafal hadis itu. ya ikhfadillah ya ihfadillah ikhfadillah ya yahfaduka. Sudah hafal sekali dia. Sampai riwayat rawahu rawahu habis sudah dihafalnya. Ya, dari mulai apa namanya kulit depan sampai kulit belakang sudah dihafalnya, namun tidak berbekas. Mengapa demikian? Karena dia tidak mendapatkan pemahaman dan sentuhan-sentuhan. Atau cara lain para ikhwatiddin rahimallahu iyyakum. Dibawa dia ke tempat orang-orang yang mendapat musibah. Misalnya ada yang meninggal, dibawa mereka. Ya, dia melihat bagaimana seorang menangis mendapat musibah, Kemudian seorang guru mengomentari, tuh nak, orang ini mendapat musibah, alhamdulillah kita tidak mendapat musibah seperti ini, kita bersyukur kepada Allah, sehingga dia mencukuri apa yang sudah ada. Kalau tidak, di, kalau hanya sekedar berkunjung kemudian sudah nggak dikomentari, ya sudah si pulang pulang anak-anak itu tidak mendapatkan rasa apa-apa. Atau mendatangi misalnya ada tetangganya yang terkena kebakaran, datang di situ dia yang pertama itu karena orang-orang yang pertama kena musibah itu kan mengungkapkan kesedihannya. Jangan setelah sebulan datangnya dia sudah senang. Ya. Di situ, di situ akan dia lihat bagaimana yang punya rumah menangis, ya, mengadukan nasibnya, kemudian dikomentari oleh si guru. Nah, begitu. Sehingga dia tahu begini rupanya. Begini rupanya tertimpa musibah. Nah, demikian. Jadi bukan hanya sekadar sekedar menghafal inna inna masabru fi sadamatil ula. Sesungguhnya sabar itu ketika pertama kali tertimpa musibah. Sudah selesai? Jawab pertanyaan, titik, sudah 100, selesai. Tidak merasakan sebenarnya apa makna daripada daripada hadis tersebut. Oh, berarti susah jadi guru ya, memang susah. Siapa bilang mudah? Bayangkan mengambil alih pendidikan yang merupakan beban orang tua. Berat. Siapa bilang nggak berat? Ya, sangat berat. Oleh karena itu para ikhwatiddin rahimallahu iyyakum, ya, kita membutuhkan pendidikan-pendidikan yang butuh sentuhan-sentuhan. Kalau kita lihat di lapangan, kita lebih banyak melihat anak-anak yang mendapat hadiah itu mereka yang nilainya bagus kan? Yang rata-rata 10, juara satu hadiahnya ini. Tapi pernahkah kita, pernahkah kita memberi hadiah kepada anak-anak yang memiliki akhlak yang terbaik? Pernah di sini, akhlak yang terbaik mendapat hadiah. Ada? Belum. Padahal yang penting itu. Pintar kali dia kalau nggak punya akhlak, kan tidak bisa jadi orang-orang yang korupsi pintar dia bagaimana cara yang sangat lihai kan begitu. Dia punya hadis, dia olah-olahnya hadis bagaimana yang halal bisa jadi haram, yang haram bisa jadi halal. Tapi orang yang punya akhlak, para fafidin rahimallahu yakum, seorang anak yang mungkin memiliki kemampuan yang pas-pasan. Kalau akhlaknya bagus, ini mudah untuk membimbingnya. Mudah untuk memicunya. Makanya seorang anak terutama kalau bisa di sini dibuat yang punya akhlak terbaik akan mendapatkan hadiah yang terbaik. Lebih baik kalau bisa dibandingkan yang punya prestasi masalah masalah menjawab ujian. Karena akhlak itu lebih penting para ekofisir Tapi kan jarang diterapkan. Nah demikian. Kami jam berapa gitu? Nggak apa? Para ekofisir Ya. Jadi akhlak sangat dibutuhkan. Jadi kalau si anak melihat kawannya itu yang berakhlak bagus, ya kan begitu mendapat hadiah, dia pun berlomba bagaimana supaya dia seperti kawannya. Begitu. Tidak hanya berlomba bagaimana supaya mampu menjawab ujian, bukan hanya itu. Nah, demikian para ikhwah Coba berikan prioritas untuk yang ini. Berikan prioritas untuk ini. Kalau yang pintar bukan berarti yang pintar nggak ada nggak ada hadiahnya. Ada hadiahnya tapi coba buat yang akhlak yang terbaik walaupun dia pas-pasan mendapat hadiah yang lebih baik dibandingkan yang yang mampu menjawab pelajaran yang lebih baik nah, demikian supaya apa supaya mereka itu tumbuh menjadi seorang yang pintar dan berakhlak dan eh, apa namanya dan menumbuhkan pada diri mereka bahwasanya akhlak ini juga lebih penting akhlak ini juga masalah yang sangat sangat penting. Nah, demikian para ikhwah din iyyakum. Para khafidin, rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian kita beralih masalah uh, masalah hukuman. Begitu. Karena ini masalah pendidikan. Bagaimanapun ada hukuman. Para khafidin, azanallahu wa iyyakum. Dalam pendidikan itu harus ada hadiah dan ada hukuman. Bagaimanapun tetap ada. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengatakan tadi yang telah kita singgung, ya, wadribu alaiha wahum fi asra sinin. Silahkan pukul ketika mereka sudah berusia 10 tahun. Mengapa demikian? Dalam rangka untuk membiasakan mereka melakukan syariat-syariat Allah. Para hafidin rahimahullah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal jaza hal jazaul ihsani ilal ihsan. Bukankah balasan balasan perbuatan baik itu juga perbuatan baik juga, sesuatu yang baik juga? Bukankah perbuatan baik itu balasannya juga juga baik? Demikian juga, ya. Demikian juga mengenai keburukan. Wajaza usai asaya Dan balasan bagi orang yang melakukan keburukan juga keburukan. usai atin sayatun misluha. Balasan yang melakukan keburukan yaitu buruk juga. Yaitu surah ayat 40. Yang tadi Ar-Rahman ayat 60. Berarti di dalam mendidik ada hadiah dan ada hukuman. Ada hadiah dan ada hukuman. Para khafidin rahimallahu iyyakum sebagai hadiah kita telah sebutkan tadi. Di mana kita harus perhatikan mengenai prioritas-prioritas berkaitan dengan akhlak yang berkaitan dengan hadiah begitu. Ketika si anak berbuat baik, beri dia hadiah. Tidak hanya tidak hanya anak-anak yang mendapatkan apa namanya yang, mendap, uh, eh, mampu menjawab ujian-ujian tidak. Jadi kasih mereka hadiah. Orang yang paling anak yang paling baik akhlaknya kasih dia hadiah sehingga bisa dicontoh oleh teman-teman yang lain. Nah, kemudian kita lihat para Allah wa iyyakum. Uh, masalah hadiah hidayahnya apakah ada dalilnya? Masalah hadiah-hadiah ini apakah ada dalilnya? Karena ada selentingan yang mengatakan, masa sih nanti kalau sedikit-sedikit kalau dia buat baik kita kasih hadiah nanti dia menjadi seorang anak yang materialistis kalau nggak dikasih nggak mau terus sholat boleh pak tapi cepet dulu nggak kasih cepet nggak mau dia kan begitu apakah ada dalilnya Panekhofidzin rahmanallahu iyyakum dalilnya ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Rubaiyah, Rubaiyah binti Mu'ad. Katanya, "Kunna nusawi sibyanana." Kami mengajarkan anak-anak kami berpuasa. Fana ja'allahum al-lu'bah min al Kami buatkan untuk mereka uh, boneka dari bulu. Boneka dari bulu. Kemudian, fa'idabaka ahaduhum ala ta'am apabila salah seorang mereka uh, nangis karena lapar, a'toinah, ah, kami beri boneka tersebut. Jadi boneka ini diberikan. Ya kalau sekarang anak-anak sekarang kasih boneka nggak mau diam. Tentu yang cocok dengan sekarang lah begitu. Dia minta lima ribu ya sudah kasihkan saja lima ribu kalau yang mampu. Gak mampu lima ribu begitu. Misalnya dia minta lima ribu, lima ribu pak ya. Janganlah nah, seribu aja ya. Oke lah Nego kan bisa kan nego. Bukan jualan aja bisa nego. Dalam rangka agar si anak mau melakukannya. Sholat nak ya? iya pak, tapi seribu lah. Jangan seribu lah nak, gope aja ya. Gimana? Cocok? Oke? Okay. Deal? Nah, silakan. Nah, udah, nggak apa-apa. Dia melaksanakannya. Ya, saya khawatir anak-anak malah nanti niru ya. Para <laughs> hafidin rahmanallah ya. Kemudian, pak Ida baka haduhum ala dari. Ala ta'am. Apabila salah seorang mereka menangis karena lapar, apa inau kami beri dia Padaka, padaka, padaka, hatta inda iftar padaka, hatta yakun doktor. demikianlah setelah seterusnya sampai masuk waktu berbuka berarti boleh kita beri hadiah-hadiah dalam rangka mengajarkan si anak untuk berbuat baik nah, itu untuk si anak kalau istri bagaimana ini di luar pendidikan anak lah mendidik istri gimana misalnya dek pakai jilbab lah dek Ah, malas lah bang. Tapi kalau aku dikasih, saya dikasih satu gram emas bolehlah. Gimana kira-kira? Hah? Kasih nggak? Ya mana tahu dia salah pilih dapat istri yang materialis. Gimana? Kasih nggak? Nggak tahu, berarti nggak pengalaman. Saya juga nggak pengalaman. Artinya boleh nggak kita ngasih seperti itu? Nego kalau kita kalau kita kalau kita ingin istri kita seperti itu, dia mulai membuka celah, boleh nego silahkan. Jangan satu gram emas lah, di satu gram kacang kedelai gitu. Nah, <laughs> misalnya kan begitu. Kan begitu. Artinya nego. Sudah cocok, biar biasa dia laksanakan. Tidak apa-apa. Jadi dia harus ancaman. Eh, kalau kamu nggak pakai jilbab, pulang ke rumah orang tuamu. Cerai sekarang, gimana? Pilih. Aku atau orang tuamu? Begitu. Waktu ngelamar nggak kayak gitu. Atau melamar dimanapun engkau berada. Kalau engkau jadi kembangnya, aku jadi pupuk kandangnya. Nah, itu kan waktu mau sudah nikah kan nggak seperti itu para ekafidin iya iyyakum. Nah, demikian. Kemudian para ekafidin, ya dalam masalah uh, memberi pelajaran, memberi hukuman, ada pak tahapan-tahapannya. Pertama yaitu irsyadu il khotob Kalau si anak salah, beritahu kesalahannya. Ya. Kalau si anak salah, beritahu kesalahannya. Jangan begitu si anak salah, langsung dihukum. Sementara dia nggak tahu apa kesalahannya. Dalilnya, yaitu seorang anak yang ada di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sewakanat yadi tafishu fisuhfati. Ya, tanganku yaitu kata Umar bin Abi Salamah waktu itu berada di rumah Rasulullah. Tanganku menggapai makanan yang ada di di salam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat tetaharaku hunaka hunaka fi Jadi mereka makan si anak kalau makan tangannya gerayang makanan ambil sana ambil sana. Yang misalnya kita makan sesalam, ya makan jamaah kan begitu si anak nanti ambil ke sana, ambil sebelah sana. Ini kan resah orang dibuatnya kan begitu. Ya, bahagian kita dicomotnya. Sudah ada masing-masing sepotong-sepotong. Hah, begitu. Ya kita pun jangankan anak-anak, sama-sama tua-tua juga seperti itu kalau makan sama. Bahagian kita sudah ada. Nah, boleh kan? Ya macam mana bilang nggak boleh? Terpaksa ikhlas. <laughs> kan begitu. Para hafidin rahimallahu wa iyyakum. Sudah. jadi si anak ini gerayangin apa? Uh, eh, salam tersebut. Apa kata Rasulullah? Qala li gulam. Qala li, dia berkata kepadaku, ya gulam, wahai anak. Nah, begitu. Enggak langsung pas Tak langsung main tampar. Kamu kurang ajar, Nah, begitu, gak sopan, gak punya santun. Siapa gurumu? Gitu pula kadang-kadang gurunya yang salah. Kamu masuk dia. Nah, gitu. <laughs> itu memang kepala sekolah perlu ditatar itu. Masa makan aja gak bisa si anak. Kasihan guru juga yang kena. Jadi, ya gula, kata Rasulullah, ya gula mau anak, sambillah. Ucapkan nama Allah. Wakul diamik. Wakul diaminik. Makan dengan tangan kanan wakul mim mayalik dan makan yang di dekatmu. Apa ah, gitu? Kasih tahu salahnya di mana. Jangan main tampar, main terjang, main titik, main hukum, tidak bisa. Jelaskan ini salah. Oh, salah rupanya. Kan begitu. Dan ini dilakukan berkali-kali. Apalagi si anak yang terbiasa ke tangan kidal. Kan begitu. Ingatkan terus. Begitu makan kanan, kiri, eh, tangan kanan. Lagi, tangan kanan. Anak-anak namanya. Jangan anak-anak. Orang tua aja kadang-kadang lupanya sering. Anak-anak terus diingatkan, eh jangan, jangan tangan kiri, tangan kanan. Makan dari yang dekat. Nah demikian. Diberitahu dan diberitahu mana yang benar. Ya. Kemudian irsyadu ilah khotok bil isyarah atau memberitahu kesalahan itu dengan cara dengan cara isyarat. Sebagaimana uh, hadis di mana waktu itu Al-Fadl boncengan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat yang mengenal Fadl. Fajar imratun min min khasani, fajar al Fadl yang duru ilaiha, watan duru ilaihi. Waktu itu Fadl ini boncengan dengan Rasulullah. Rupanya datang seorang wanita yang cantik jelita dari Bani Khasama. Fadl melihat wanita itu. si wanita itu melirik ke Fadl. Jadi bertemu pandang si Fadl dan si wanita Khasama ini. Dalam riwayat satu disebutkan dia seorang wanita yang cantik. Ya kan biasa kan seorang laki-laki suka matanya suka melihat yang cantik-cantik ya kan? Ya kan kayak, ya Pak? Setuju nggak? Nggak setuju. Setuju. senang yang cantik-cantik mata orang laki-laki suka yang cantik-cantik. Begitu. Terlihat, dilihat oleh fadl. Rasulullah tidak katakan, eh, kamu jangan begini-begini. Enggak, dia memberi isyarat. Bagaimana caranya? Caranya itu wajah ala Rasulullah yusrifu wajahahu wajah al-fadl ila syakil ukhra. Rasulullah memalingkan wajah fadl ke arah lain. Nah. <laughs> Begitu. Enggak dibilang jangan, enggak. Memberi pengarahan dengan cara isyarat. Dalam riwayat yang lain, fadl kembali lihat. Balik lagi dia. Rasulullah memalingkan lagi. Tiga kali. Nah demikian para Jadi, memberitahu yang salah dengan cara isyarat. Rasulullah nggak ceritakan. Dan Fadl juga sudah tahu. Ya, kalau kita misalnya anak-anak lagi salah kan begitu, lagi makan pakai tangan tangan kiri misalnya, kita kasih syarat. Begitu. Ya. Tentunya ini kalau dia tahu dengan isyarat tersebut. Jangan ketika kita kata kita katakan si anak malah apa ini pagi gini itu apa? Gak paham dia. Maksudnya isyarat yang dia pahami Nah, begitu. Kemudian yang ketiga, al-irsyadu ila khata' bitaubih. Ya, memberitahu yang salah dengan cara celaan. Ini sudah meningkat. Ya, levelnya berarti kalau sudah dikasih tahu pelan-pelan nggak bisa, maka dinaikkan tensinya. Levelnya dinaikkan. Dalilnya yaitu ketika ketika Abu Zar mencela seseorang dengan ibunya. Artinya ketika orang ini salah yang dicela ibunya. Memanglah kamu ibumu begini begini begitu. Yang dicela ibunya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Abadzar, ayyartahu bi ummi. Ya Abu Dzar, kamu cela dia dengan nama ibunya. Inna kamrun fi jahiliyah. Sungguhnya kamu seorang yang masih memiliki kebiasaan jahiliyah. Nah, jadi disebutkan. Ya, kalau sudah disebutkan, ini kebiasaan jahiliyah. Itu tentunya bagi orang yang paham disebutkan suatu hal yang dia tahu ini adalah kebiasaan buruk. Ini adalah kebiasaan jahiliyah. Dan jangan gunakan ini bagi orang yang nggak paham. Ini adalah kebiasaan jahiliyah. Apa rupanya jahiliyah? Sebangsa makanan apa itu pak? Terepot dia. Oh, begitu. Bagi yang paham, jadi langsung dicela di situ. Sudah mendapat kritikan keras. Ya muat kamu celah jangan ibunya. Dia yang salah kok ibunya yang kamu celah innaka innaka tika jahiliyah. Kamu adalah seorang yang masih memiliki kebiasaan jahiliyah. Nah, demikian. Kemudian para hafidin rahimallahu wa iyyakum al-isyar ila khata' bil hijr. Ya. Meluruskan yang salah dengan cara memboikot. Nah, ini dia. Boleh juga. Dalam sebuah hadis para hafidin rahimallahu wa iyyakum di mana Abdullah bin Muzaffar hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim kalau yang tadi juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Annahu ra'a rajulan yakhdifu qala lahu la takhdif fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Mughaffal melihat seorang laki-laki itu main main apa namanya? Kalau kita itu main khazaf itu main batu yang dilemparkan, seperti main guli. Begitu, ada yang di ada yang di yang dipidik begitu, pakai guli. Atau kalau dahulu pakai e, pakai batu. Begitu. Ya. Main kelereng lah kalau kita sekarang. Dan ada tempat yang ada guli yang di, dilemparkan, yang dituju. Kata Abdullah bin Mughafal, ya, kepada laki-laki ini, Rasulullah sudah melarang permainan seperti ini. Kemudian dia mengisyaratkan dengan e, memainkan e, batu dengan dilempar dengan telunjuk dan jempol. Telunjuk dan Jadi ya seperti main guli lah kita lihat. Kemudian Rasulullah mengatakan innahu la yusadu bihi sayyid wa la tanka'u bihi adu. Kerjaan seperti ini tidak akan bisa membunuh buruan dan tidak bisa juga membunuh musuh. Yang mana pernah orang main guli bisa membunuh ayam? Kan nggak ada. Orang berburu bahaya guli. Modalnya pakai tangan. Begitu. Makanya kata Rasulullah, ini nggak bisa membunuh binatang buruan dan juga tidak bisa membunuh musuh. Fatuk sirusin watak kau alain. Bahkan ini bisa mematahkan gigi dan bisa bisa merusak mata. Ya kalau terkena mata, terkena gigi. Ah, demikian para Allah ya ya. Kemudian, summa ra'u ba'da setelah dinasihat seperti ini pada kali yang lain eh dia mainkan lagi dia lihat sekali lagi laki-laki yang tadi dia larang masih bermain ini, bermain batu seperti ini. Kemudian apa katanya? Uhadithuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu naha 'anil khasfi wa anta taqfifu. Aku sudah katakan kamu jangan. Aku sudah katakan ceritakan kepada kamu tentang hadis Rasulullah yang melarang namun kamu tetap melakukannya. Kata Abdullah bin Mughaffal. Kemudian apa katanya? wallahi la ukallimuka kada wa kada. Aku tidak akan mau lagi berbicara denganmu. Ah demikian. Dalam riwayat yang lain, riwayat Muslim mengatakan la ukallimuka abada. Aku tidak akan mau lagi berbicara denganmu selamanya. Dalam rangka untuk memperbaiki orang yang dia beri nasihat tadi. Ah demikian para ikhwatiddin rahimallahu iyyakum. Dan hadis yang lain. Ya, kita masih punya waktu agak 5 menit, sabar ya supaya sampai target kita. Jangan ngantuk-ngantuk coba buka lagi matanya. Iya, iya gitu. Kemudian dari Abdullah bin Amr bin Umar radhiyallahu anhu dari ayahnya, sami itu Rasulullah SAW yakul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, la tamna'u nisa'akum al-masajida idza ta'danakum ilaiha. Jangan kamu melarang wanita pergi ke masjid kalau mereka minta izin ke masjid. Qala Bilal, berkata Bilal, bin Abdullah. Bilal anaknya Abdullah bin Umar. Berkata Bilal, Wallahi la lanamna'annahunna. Demi Allah kami akan melarangnya. Jadi tadi Abdullah bin Umar menyebutkan Rasulullah jangan larang, kata Rasulullah. Tapi anaknya mengatakan demi Allah kami akan larang. Kan berbeda. Kemudian berkata uh, berkata Abdullah bin Umar, aku beritakan kepada kamu Rasulullah katakan jangan larang, kok malah kamu melarang? Begitu. Hmm. Rasulullah apa katakan? Rasulullah jangan kata beliau katakan jangan larang. Eh malah kamu katakan dilarang. Bagaimana ini? Kemudian apa kata Abdullah bin Umar? panahau eh, fadaraba fi sadri. Kemudian dicelanya lah dan dipukul uh, dada anaknya tersebut. Nah, demikian. Kemudian level yang terakhir yaitu irsyadu il khotok bitorbi. Memperbaiki yang salah dengan memukul. Ah, begitu. Boleh memukul. Istri saja boleh dipukul kalau dia salah. Namun setelah melalui step-step dinasihati, kisahnya kemudian pukul. Hanya saja pukul di sini ada aturannya. Ya, ada aturannya. Pertama, ayat hasal wajah. Jangan sekali-sekali pukul wajah. Ya, jadi pukul ini intinya itu setelah melalui tahapan-tahapan, tahapan demi tahapan, maka yang terakhir itu pukul sudah dibayar juga nggak paham, maka boleh dengan cara memukul. Yang pertama syaratnya jangan pukul wajah. Ya, jangan pukul wajah. Yang kedua, mukulnya dengan tongkat dengan tongkat yang kecil. Jadi dilarang guru mukul murid pakai balok dua kali tiga. Kamu salah. Sini, sini, sini. ya ambil di gudang balok dua kali tiga. Tuh, katanya. Langsung tumbang ke anak. Begitu. Ini bukan hukuman. Karena hukuman intinya yaitu tetap agar dia kembali ke jalan yang benar itu saja. Oleh karena itu kalau si anak begitu kita sudah mengangkat tongkat dia sudah nyerah, sudah jangan teruskan. Begitu. Berarti dia mau tobat. Jangan teruskan. Jangan. Tadi kau nggak mau, sekarang sudah begini baru kamu oh katanya. Nah, nggak seperti itu. Ya. Jadi pakai tongkat yang yang yang kecil begitu. Jadi nggak ada pakai tali pinggang, pakai tali pinggang kulit begitu. Kaskernya di ujung lagi. Oh, begitu itu kan bukan nggak lumayan itu kena. Ya. Intinya bukan mengazab di sini, tapi tetap meluruskan si anak itu agar diberi dia efek jerah, jangan dia lakukan lagi kesalahan. Kemudian tidak memukul lebih daripada tiga kali. Di sini penulis mengkiaskan dengan wahyu Rasulullah SAW ketika beliau pertama kali mendapat wahyu dengan memeluk Jibril memeluknya sampai tiga kali. Ya. Jadi jangan lebih dari daripada tiga kali. Kalaupun dia tiga kali nggak dirasa oleh si anak ini, maka jangan lebih daripada sepuluh kali sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, la tujlidu fokol al asal aswat illa fi hati min hududillah. Janganlah kamu memukul lebih daripada sepuluh kali kecuali ketika sedang menghukum melaksanakan hukum Allah. Itu boleh sepuluh kali, lebih daripada sepuluh kali. Ya seratus kali bagi yang apa namanya seorang laki-laki yang melanggar, yang berzina, yang masih seorang laki-laki yang masih lajang berzina ini lebih dari sepuluh kali. Namun selain itu tidak boleh. Tidak boleh dipukul lebih daripada sepuluh kali. Nah, demikian. Jadi seorang guru tetap boleh memukul dia juga harus punya perasaan dalam memukul. Ya. Dan satu lagi, jangan memukul ketika spanning sedang tinggi. Sedang marah sekali, itu tidak terkontrol. Ya. Apa saja yang dia dapati itu biasa dipakai. Dia dapat sendok, sendok yang dia lempar. Dia dapat penghapus, penghapus yang dia lempar. Dia nggak tahu kalau itu kena kening itu gimana. Ya. Mendingan kalau hanya sekedar bendol, benjol, kalau berdarah itu orang tua nuntut, kena ham nanti. Ya. Nanti bisa komisi anak datang ke sini. Begitu. Jadi hati-hati memukul ketika marah karena seringnya tidak terkontrol. Nah, demikian para ikhwatiddin rahimallahu ya. Makanya kata Rasulullah dalam riwayat Imam Bukhari la jangan kamu kamu marah. Jadi ketika menghukum juga guru dalam keadaan yang memang terkontrol. Benar-benar tujuannya untuk memperbaiki murid, bukan dikarenakan salah, bukan dikarenakan marah terhadap si si murid. Demikianlah para ikhwatiddin rahimallahu yakum. Yang intinya para ikhwatiddin mengenai pendidikan itu masanya sangat luas. Sangat luas. Dan agama Islam, agama Islam itu adalah pendidikan seluruhnya. Makanya kata Rasulullah tadi, aku diutus sebagai pengajar mengajarkan Islam ini. Makanya ketika hadis Jibril Ya, Adi Jibril ketika itu Jibril bertanya tentang datang, bertanya tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, tentang hari kiamat tanda-tandanya. Setelah dia pergi, apa kata Rasulullah? Ya Umar, wahai Umar, uh, e, tahu tak kamu siapa yang datang? Kata Umar, Allah wa Rasulullah alam. Hanya Allah dan Rasulullah yang tahu. Apa kata Rasulullah? Innahu Jibril, dia datang atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang untuk mengajari agama. Ajari. Itu pendidikan para ikhafidin. Rahimunallah wa iyyakum. Namun untuk pagi hari ini saya kira cukuplah uh, eh, sekelumit tentang masalah pendidikan yang mungkin kita lihat dari satu sisi. Semoga uh, bermanfaat bagi kita, menambah wawasannya walaupun sedikit, ya. Semoga juga bisa dapat diterapkan ya di baik di keluarga kita maupun di sekolah ataupun di masyarakat. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Aku lupa lihat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. muslimin innahu wal ghafur Ya, ya. Alhamdulillah, mungkinlah tadi yang telah kita dengar wejangan dari Ustadz kita, Ustadz Ali. Baiklah, di sini panitia memberikan waktu 15 menit untuk bagi ikhwan dan akhwat yang ingin bertanya kepada Ustadz kita pertanyaan bentuknya secara langsung karena waktunya hanya 15 menit. Jadi barang siapa yang bertanya silakan langsung bertanya kepada Ustaz. Ya, Apa bentuk, Ustaz? bentuknya pertanyaan bukan curhat. Jangan nanti Ustaz saya tanya, begini Ustaz, saya, istri saya, begini, begini. Pertanyaannya tak sesat kemana-kemana. Habis waktu, pertanyaan saja. Tidak curhat, silakan. Kalau antum nggak bertanya, saya yang bertanya. Benar, saya punya pertanyaan, antum. Kalau lima menit ada pertanyaan, saya yang bertanya. Tinggal tiga menit lagi. Ayo. Ya. Ya, silakan, silakan biar bisa dengar orang lain. Gak usah pakai assalamualaikum. Mohon penjelasan dari Ustadz. Karena dalam masalah mendidik, kadang-kadang karena dasarnya sebetulnya dari orang tua untuk apa menjaga pendidikan anak ya. Iya. Cuman sekarang kadang-kadang orang tua juga ada yang salah kaprah. Ini curhat apa bertanya? Ya? Curhat apa bertanya? Iya, bertanya. Tapi buka dimah dulu. Jangan panjang-panjang buka dimahnya. Oh, ya, silakan. Iya. iya, maksudnya supaya Iya, iya. Salah, gitu, ya, kan? Jadi mohon solusi Pak dari Ustadz sedikit kadang-kadang apalagi seperti yang Ustaz sampaikan tadi, ha. mungkin Pak ini kita tahu secara lebih luas gitu ya karena Jadi mungkin ada rasa kecewa dari orang tua karena salah kaprah dalam mendidik anaknya mungkin sudah memukul gitu. Anaknya? Iya. Ha. Dia setelah salah mendidik anaknya. Iya. Gitu. Terus? Mohon sedikit penjelasan supaya tidak terulang lagi sehingga orang tua dan anak eh, saling anak-anak terjaga secara secara tadi gitu. Iya iya. Para khafidin rahmatullahikum, dalam masalah pukul memukul, ya. Masalah pukul memukul ini itu kaitannya sangat erat dengan masalah marah. Sangat erat sekali kaitan dengan masalah marah. Orang tua ketika dia memukul dalam keadaan tidak marah, pasti dia mampu mengontrol pukulannya. Itu pasti. Namun ketika dia marah, ya sangat marah, disinilah memukulnya tersebut tidak memenuhi aturan-aturan. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mengatakan tadi, la taghdab, jangan marah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ah, belum belum, jangan dibagikan, jangan ya, nanti nanti, nanti. Sedang nggak dibagikan saja ngantuk, gimana dibagikan? Dan bagikan nanti nanti, nanti aja nanti. Masih banyak waktu kita. Karena sudah pejabat sudah sudah pulang kan, jadi kita santai aja. Ya. Jadi para konfidin, syariat menuntun kita supaya mengendalikan emosi. Pertama apa? Pertama ucapkan auzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi sebelum dia marah pukul ter, apa namanya sudah ketika orang marah itu ketika dia pukul, ini tenaganya apa namanya? Tenaganya ada di di, di ujung tangan ini. Makanya coba perhatikan. Enggak, enggak pernah pengalaman. Main kaki aja. Kalau begitu. Terasa ini kalau setelah kita mukul terasa nggak enak tangan ini. Karena apa? Waktu itu marah tertuju pada darah ini semua pada tangan. Wah, begitu. Sudah, maka ketika kita tahu kita marah, ucapkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Enggak juga Rasulullah katakan ganti posisi. Ketika kita marah, marah sekali dan karena diri duduk ngobrol, kan begitu marah. Begitu. Duduk. Nah, ya, duduk. Akan reda. Duduk juga enggak, tidur. <laughs> Tapi jangan di kelas tidurnya, di kantor. Nah, begitu. Itu solusinya supaya menghindari marah. Nah, demikian. Ya. Jadi tadi masalah memukul itu, ya kalau sudah keluar dari aturan itu biasa dibaring dengan kemarahan berarti orang tua harus pandai bagaimana cara mengendalikan amarah. Apalagi yang dipukul itu adalah anak. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Wa ah, man kata malghaiza wa huwa qadirun ayyan faduha da'allahu ala ru'usil khalaik Barang siapa yang sanggup menahan amarah sementara dia mampu untuk melampiaskannya, Ya guru ketika marah dengan murid kan mampu dia melampiaskan. Apa saja bisa dilemparkan. Kursi ini pun bisa dilemparkan kalau dalam keadaan marah. Kenapa? Anak kecil. Tapi kalau orang tua berani dia melempar ini. Begitu dilempar, dia tuh kita melempar. Begitu. Dia mampu untuk melampiaskannya. Barang siapa yang sudah marah dan dia mampu me, apa namanya menahan amarahnya, sementara dia mampu untuk melampiaskannya, Allah Subhanahu wa taala akan memanggil dia di hadapan seluruh makhluk. Wa khayyarahu min hurnain dan dia suruh Allah menyuruh dia untuk memilih siapa di antara bidadari-bidadari yang dia suka. Nah, begitu. Tapi ya, dia marah dan mampu menahan amarahnya serta syarat yang lain mampu sanggup untuk melampiaskan. Tapi dia marah Gak mampu melampiaskan karena orang yang dilihatnya lebih besar, sabarlah, itu terpaksa. Ya misalnya dia orangnya kurus, kecil, kerempeng. Kan begitu. Diganggu oleh orang yang tinggi, besar, bisa. Kemudian dipukul, karena salah. Kata dia kata? sabarlah. Eh, wajar sabar, mau ngapain setelah itu? Mau juga nggak bisa. Kan begitu. Makanya dia mampu menahan amarah dan mampu melampiaskannya. Itu dia. Di situ letak fadilah daripada menahan amarah. Nah, demikian. Jadi tinggal bagaimana cara mengendalikan amarah saja. Insya Allah kalau amarah sudah terkendali, masalah pukul-pukul itu bisa di setel. Ya, bisa di setel. Levelnya itu kan, nah, ada setelan. Nah, demikian. Allahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Lebih daripada 10 kali. Bukan saya, bukan saya yang nuduh. Aduh. Bukan saya mengadakan. Bukan saya, itu sahabat sabda Rasulullah. Iya, bukan saya. Saya menukil saja. Eh, jangan menuduh ya. Nah, ah. Maksudnya jamak ini, dijamak dia pukulannya. Nah lima puluh kali itu. Contohnya sekali uh, pelanggaran hukumannya lima uh, tiga kali pukulan. Iya. Lima kali pelanggaran berarti lima belas kali. pada ah, ah. Para hafidin rahimallahu iyyakum, pada dasarnya pada dasarnya pelanggaran itu pelanggaran yang kita bicarakan ini adalah pelanggaran syar'i. Bukan pelanggaran peraturan yang dibuat sekolah seperti tidak berbahasa Arab. Ya, tidak di sini yang dimaksud. Seperti kalau dia mencuri, jelas melanggar syar'i. Ya. Atau dia uh, menjahili kawannya, melanggar syar'i. Namun dalam masalah uh, pelanggaran peraturan-peraturan sekolah seperti uh, berapa kata yang kamu ucapkan dalam satu hari yang pakai berbahasa Indonesia misalnya, kalau satu kata maka pukulannya sepuluh dua kali misalnya, ternyata dia telah mengucapkan enam puluh kata pakai bahasa Indonesia. enam puluh kali dua dua puluh Ini gurunya pun capek mengikopnya. Jadi bagaimana? Mengenai hal ini para fakitin rahimallahu iyyakum. Gimana? Tahu jawaban? Mengenai masalah ini, Allah alam bisawab, ya seorang guru memiliki kebijakan-kebijakan. Ya, kebijakan-kebijakan. Karena masalahnya mengenai pelanggaran, pelanggaran dan hukuman yang dimaksud di sini itu secara umum. Tadi katakan, la yujladu fawqa asyarah aswad. Tidak boleh dipukul lebih daripada 10 kali pukulan. Berarti masalah apa saja? Apakah pelanggaran peraturan dan seterusnya? Karena sifatnya layu yujladu. layu yujladu ini umum. layu yujladu. Tidak boleh memukul lebih daripada 10 kali pukulan. Nah, demikian. Jadi Allah alam bisawab tidak boleh. Allah alam bisawab. Ya. Sebenarnya para ini bisa diakali. Ya. Masalah pukul itu kan ada tingkatan-tingkatannya. Saya bisa memukul sekali pukulan memiliki 10 rasa. Siapa yang mau? Masing-masing saya pukul sekali tapi rasanya lain-lain. Ada yang mau coba? <laughs> kan begitu. Ya kita bisa akali. Rubah peraturannya. Kalau dia hanya segini pukulannya begini. Kalau sudah sampai pak, <clears throat> begitu. Sekali tapi mantap Terasa seminggu. Kan begitu. Nah, demikian. Allah alam bisawab. Mohon jelaskan, apakah guru wanita boleh mengajarkan anak laki-laki tingkat TK, taman kanak-kanak? Oh, ini dia. Apakah guru wanita boleh mengajarkan anak laki-laki tingkat TK? Para ikhwafidin rahimallahu wa iyyakum. Ya. Masalah ini coba perhatikan ya, perhatikan. Masalah istilah sebenarnya pemisahan laki-laki dan perempuan itu ya, itu sudah di di apa namanya? di dianjurkan sudah diperintahkan sejak kecil. Makanya ada disebutkan wafarriku bainal madajib. Pisah mereka di tempat tidurnya. Jadi Laki-laki dan perempuan walaupun adik kakak dipisah mereka di tempat tidur. Sudah. Hanya saja para ikhwatiddin rahimallahu ya. Masalahnya ini masalah mampukah kita memisah kedua laki, apa namanya TK anak-anak itu? Sebenarnya hanya TK, ya, tidak hanya TK, SD juga seperti itu. Dari kecil juga seperti itu. Hanya saja kita kalau masalah pelajaran dia gak boleh digabung, nanti ketika main-main kita gabungkan. Dan begitu. Ini masalahnya. Kalau gak gabung kan gak gabung terus. Buat terpisah olahnya. Main-mainnya kan begitu. Hanya saja para Fafidik, kalau sampai dapat melakukan hal itu bagus sekali. Bagus sekali. Anak TK laki-laki perempuan sendiri. Nah, perempuan sendiri. Begitu dengan ustazah tersendiri. Kemudian yang laki-laki sendiri dengan ustaz tersendiri. Itu sangat bagus. Dan itu yang terideal. Dan ini yang terbaik. Nah, ketika kita tidak mampu. Karena laki-lakinya dua orang, perempuannya sepuluh orang. Bayarannya satu bulan tiga puluh lima ribu. Nah, apa nanti Atum katakan? Lidzakari mislu hasil itu Dua bagian laki-laki, dua gaji bagian laki-laki, satu gaji perempuan. Nah, muridnya cuma dua orang. Nah, demikian. Ketika kita tidak sanggup, ya, apakah kita harus tidak meniadakan, tidak ada pendidikan? Tidak ada pendidikan. Udahlah, daripada mereka bercampur, mendingan gak usah. Biarin saja mereka main di sawah-sawah itu. Biarin aja mereka bawa-bawa kambing ke sana kemari. Tanpa ada pendidikan. Nah, demikian. Makanya ada kaidah idza la yudraku kulluh la yutraku julluh. Idza la yudraku julluh la yutraku kullu. Kalau kita nggak bisa semuanya, maka bu bukan berarti dilepas semuanya. Bukan berarti dilepas semuanya. Untuk saat itu pilih dua maksadah Pertama, mana yang lebih kecil mafsadahnya, dia ya dibiarkan main-main, orang tuanya juga nggak sanggup untuk mendidiknya, atau yang membuat satu pendidikan yang sesanggupnya dengan catatan akan menuju yang terbaik, bukan hanya sampai di situ. Kalau di umum-umum kan memang sampai di situ saja. Mereka tidak punya niat untuk memisahkan. Kan nah, begitu. Ada ah, demikian. Mana yang terbaik? Mana yang lebih sedikit mafsadahnya? Nah, begitu. Ya. Ada ah, demikian. Allah Bolehkah guru wanita meninggalkan rumahnya beberapa saat untuk mengajar? Masalahnya para hafidin, itu tinggal keridoan suaminya saja. Bisa-bisa suaminya menyuruh. Begitu. Untuk nama-nama uang dapur. Begitu. Selama kalau dia pergi meninggalkan itu, dia pergi sendiri, tidak arah safar, tidak menempuh jarak safar. Dia kemana? Saya ngajar ke Aceh begitu. Atau ke Siantar, atau ke kemana ke Langsa misalnya. Kalau dia sendiri itu tidak boleh walaupun seizin suami. Jadi kalau wanita itu keluar rumah dengan seizin suami, ya untuk mengajar, tentunya masalah ini kalau memang sudah mendapatkan persetujuan suami, ya silahkan. Nah, demikian. Namun begitu pun para evapidin, ketika istri mengajar, ya coba pertimbangkan dahulu Bagaimana dengan kondisi rumah? Jangan sampai si istri diputus ngajar keluar, rumah tangga centang perenang. Begitu anak gak teratur karena karena istrinya diizinkan ngajar pada pagi hari, akhirnya anaknya mandi pagi jam 1 siang. Karena apa? Karena suami pagi-pagi sudah keluar rumah. Akhirnya si anak main-main, gak ada yang ngatur, gak ada yang ngurus kasihan anak orang diurus, anak sendiri nggak diurus. Jadi perhatikan dulu mana yang lebih penting. Anak orang itu tidak lebih penting. Yang lebih penting anak kita. Jadi sebelum mengurus anak kita, bereskan sebelum mengurus anak orang, bereskan dulu anak kita. Nah, demikian. Ya, karena ini yang merupakan di bawah tanggung jawab kita. Nah, demikian para Eva Fitin. Allah Yang lain silakan. Ya waktu kita masih 10 menit. Untuk mengisi mengisi waktu. Kalau saya tanya antum. Tadi saya menyebutkan beberapa hadis dhaif. Kenapa nggak ada yang nanya? Kenapa kok hadis dhaif yang disebut-sebut? Hmm? Kenapa? Tadi kan ada beberapa saya sebutkan hadis-hadis Apa fungsinya? Jadi kalau ada nilai faedah, boleh. Satu, jawaban satu. Ada satu hal para ikhwatiddin. Hadis yang terakhir yang saya bacakan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pertama ya, tadi untuk memberitahu antum bahwasanya hadis itu aib. Ya, hadis itu doaif. Jadi kalau ada yang berhujah dengan hadis itu, ini hadis doaif bilang. Yang kedua, hadis yang terakhir yang saya bacakan, itu banyak dijadikan dalil untuk doa bersama. Rasulullah keluar ke masjid, kemudian dia lihat ada dua halakoh, kelompok, di mana mereka berdoa dan membaca Al-Quran yang di sini sedang belajar. Nah, ini dikatakan itu tandanya mereka itu doa sama-sama. Doa bersama, doa yang berjamaah. Itu dalilnya. Ya. Perlu untuk ketahui hadis ini hadis dhaif. Yang kita ambil adalah penggalan yang terakhir. Rasulullah itu diutus apa namanya Rasulullah itu diutus untuk mengajar. Mengapa ini sahih penggalannya? Karena didukung dari ayat. Adapun doa bersama tidak ada dukungannya. Jadi nggak bisa diambil, nggak bisa dijadikan dalil disunahkannya doa bersama jamaah. Nah, demikian. Menurut mereka, kadang-kadang kan kita itu nggak pernah dengar dalil mereka. Begitu, begitu kena dalil mereka terselongo. Iya juga ada dalilnya. Padahal dalilnya doif ataupun tidak seperti yang yang mereka pahami. Siapa mereka itu? Maka mereka lah pokoknya. Ada lain silakan. Atau dibagi-bagi aja dulu biar muncul inspirasinya coba bagi-baginya. Mungkin baterainya sudah low bed. Bagi bagi bagi. Kasihan juga saya. Sudah low bed. Sinyalnya sudah hilang timbul hilang timbul. you. Yeah.